memasukkan dalam surga. Seseorang bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu kalau aku salat yang wajib-wajibnya dan puasa bulan Ramadannya, aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apakah aku akan masuk surga? Dijawab, na'am. Berarti Rasulullah SAW mengiakan bahwa kalau yang wajib-wajib dikerjakan, yang haram-haramnya ditinggalkan, seseorang akan masuk surga. Sampai kita pada ucapan waqila lil hasan inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhala al jannah فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة Dikatakan kepada Al-Hasan seperti Al-Hasan Al-Basri Allah taala alam bahwa manusia berkata, orang-orang berkata, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Dijawab oleh beliau, iya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan menunaikan hak-haknya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka dia akan masuk surga. Maka dijelaskan oleh beliau dengan tambahan kalimat fa'adda haqqaha wa faradaha mengerjakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya. Ini syarat yang mutlak yang harus dilakukan. Sesuai dengan kurangnya kewajiban yang dia kerjakan, dia terancam dengan neraka. Terancam artinya insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki Allah adab dia, kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia. Tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Waqila li Wahab ibn Munabbih juga dikatakan kepada Wahab ibn Munabbih, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Qala bala. Kata Wahab ibn Munabbih, bala, tentu. La ilaha illallah memang kunci surga. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Tetapi tidaklah ada sebuah kunci kecuali pasti memiliki gigi-gigi Fa'inji tapi ji'ta lahu asnan. Kalau engkau membawa kunci yang memiliki gigi-gigi tadi, halak. akan dibukakan untuk surga. Wa illa lam yuftah lak, tetapi kalau enggak ada gigi-giginya, enggak akan dibukakan untukmu. Emang dari dulu kunci itu bentuknya mirip seperti ini. Dari dulu. Kenapa? Karena kalau lurus saja, semua besi bisa masuk, bisa buka. Itu tidak dinamakan kunci. Kalau hanya lurus saja. Pasti ada kunci-kuncinya atau ada gigi-giginya. Disitulah kuncinya. Artinya kalau dia berbeda, nggak akan bisa membuka. Harus sama. Beda sedikit, nggak akan buka. Harus sama. Nah gigi-gigi inilah yang dikatakan dengan syurut la ilaha illallah. Kata Wahab ibn Nabih, iya. La ilaha illallah kunci surga. Tetapi setiap kunci ada gigi-giginya Demikian pula la ilaha illallah, kunci surga ada gigi-giginya yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Wa qila uh, wa yushbihu hadha ma ruwiya an Ibnu Umar dan mirip dengan itu apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu su'ila an la ilaha illallah bahwa beliau pernah ditanya tentang kalimat la ilaha illallah hal yadurru ma'aha amal kama la yanfa' ma'a tarkiha amal apakah akan membuat madarat amalan-amalan jelek sebagaimana tidak bermanfaat kalau meninggalkannya amalan-amalan baik kalau meninggalkan la ilaha illallah amalan baik nggak ada nilainya sekarang dibalik kalau ada la ilaha illallah amalan-amalan jelek juga nggak ada nilainya Enggak mengganggu itu pertanyaannya Faqala Ibn Umar, "Ish wala taghtar." Hiduplah engkau dan jangan terpengaruh. La taghtar, jangan terpengaruh. Artinya jangan terpengaruh dengan berbagai macam syubhat. Syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh orang lain. Hendaklah kalian pegang la ilaha illallah dan kalian pegang pula syarat-syaratnya. Wa qala ta'ifatun minhum Al-Dhahak wa Zuhri. Sekelompok ulama, diantaranya Dhahak dan Zuhri. Berkata, atau eh, mereka berkata, Kana hadha qabla al-fara'id wal-hudud. Bahwa itu tadi adalah sebelum adanya kewajiban-kewajiban dan sebelum adanya hukum-hukum had. Famin haula'i man asyara ila annaha nusikhat. Maka sebagian orang ada yang berkata bahwa ucapan tadi mansuh, terbatalkan. Wa minhum man qal, sebagian mereka berkata, bal dhumma ilaiha syurutun. Bahkan ditambahkan padanya syarat-syarat. Zidat alaiha. Ditambahkan dengan yang tadi. La ilaha illallah. Wa ziyadatu syarat hal hiya nasakh amla tambahan syarat. Apakah itu nasakh atau bukan nasakh? Fihi khilafun masyhur. Padanya ada perselisihan yang masyhur bainal usuliyin di antara para usuliyin. Wa fi hadha kullihi nazar. Dan pada semua itu ada nazar, perlu pembahasan. Fa inna katsiran min hadhihi al-ahadits mutaakhir ba'da al-fara'id wal hudud. Karena beberapa hadis-hadis tersebut justru belakangan. Kalau belakangan nggak mungkin dibatalkan. Yang namanya nasih dan mensuh adalah yang menasahkan itu harus belakangan. Yang dinasahkan itu yang lebih dulu. In lam yu'lam tarikh. Kalau tidak diketahui sejarahnya, tidak bisa ada nasih mensuh. Nasih mensuh harus tahu sejarah. Mana yang belakangan itu yang nasih, mana yang lebih dulu itu yang mensuh Yang lebih dulu terbatalkan, yang belakangan membatalkan. Manan min ayatin au nunsiha nak tibi khairin minha au mithliha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, apa yang kami mansuhkan dari ayat atau yang kami bikin lupa, maka kami akan datangkan dengan yang lebih baik. Berarti nasuh mansuh ada memang. Tetapi kalau diketahui nasih dan mansuhnya. Baik. Sekarang yang sedang dibahas di sini adalah <coughs> tentang ucapan seperti ucapan Ibnu Umar bahwa la ilaha illallah masuk surga. Berarti bagaimana dengan amalan-amalan jelek? Semua akan terhapus dengan la ilaha illallah. Seperti hadis Bitoko. Masih ingat hadis Bitoko? Yang ketika seorang ditanya oleh Allah Ta'ala, dibentangkan baginya 99 lembar catatan dosa, setiap satu lembarnya sejauh mata memandang. Sampai orang itu putus asa. Kata Allah, halaka min hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Orang itu putus asa. Lah ya Rabb, aku nggak punya kebaikan apapun. Dikatakan sesungguhnya innalaka hasanah, engkau punya kebaikan. Wa innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Dikeluarkan catatan kebaikannya. Cuma satu kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah. Orang itu berkata, "Ya Rab, ma hadhihi al-bitaqah? Ma hadhihi sijillat?" Apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar? innaka la tudlam kata Allah engkau tidak akan didolimi akan ditimbang maka ditimbang 99 lembar catatan dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang ditimbang dengan la ilaha illallah di kartu kecil dalam hadis diriwayatkan fasaqulatil bitaqah wa tashat as-sijillah bitaqah ini sakulat, berat sedangkan sijillat ini ringan maka dihapuskan seluruhnya dan ini masuk surga ini hadis sahih dan tidak termansuhkan Bahkan bagaimana mungkin dimansuh kalau sebagian hadis sejenis ini belakangan. Justru kalau bicara mansuh, berarti yang tadi yang dibatalkan dengan ini. Kemudian disebutkan pula hadis yang sejenis. Man qala la ilaha illallah daqala jannah. Itu berapa hadis? Bahkan disebut mutawatir hadisnya. Siapa yang mengucapkan la ilaha daqala jannah ila akhirih. Sehingga sesungguhnya itu hanya menjelaskan rincian Hadis yang ini dengan hadis yang ini tidak bertentangan. Pertama hadis yang menyatakan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha masuk surga dan la ilaha akan menghapuskan sekian dosa. Baik. Kemudian di sini ada hadis yang menyatakan siapa yang mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangannya. Disatukan. Berarti la ilaha punya syarat. La ilaha punya syarat. Apakah yang seperti ini disebut mansuh? Bukan. Orang belakangan menyebutnya bukan sebagai mansuh, tetapi itu adalah taksis, pengkhususan. Yang tadinya am jadi khusus. Khusus orang yang begini, begini, begini. Dengan syarat-syaratnya. Kalau sauri berkata sauri, Nafakat hal faraid wal hudud. Hadis-hadis seperti itu. Hadis-hadis yang menyatakan la Allah akan menghapuskan semua dosa <clears throat> itu hak al-faraid wal hudud. Dia dimansuhkan oleh al-faraid kewajiban-kewajiban dan hudud, hukum-hukum had. Siapa yang berbuat begini maka akan dicambuk, siapa yang berbuat begini akan dipotong tangannya, siapa yang berzina dirajam ila akhirnya itu hudud. Fayahtamil an yakuna muraduhu ma aradaha ula Seperti yang dimaukan oleh beliau juga seperti yang dimaukan oleh mereka para ulama tadi. Yahtamil an yakuna muraduhu anna wujub al-fara'id wal hudud tubayyin biha. Istilah nasab dari para mutaqaddimin seringkali maknanya bukan pembatalan hukum tetapi perincian. Ini perlu catatan penting. Jadi kalau kita bahas usul fikih bicara tentang nasih dan mansuh itu istilah-istilah orang belakangan, para ulama yang belakangan. Adapun para ulama dari kalangan sahabat atau tabi'in ketika menyatakan nafakatha terbatalkan dengan ini biasanya bukan hanya maknanya hukumnya terbatalkan <coughs> tapi dirincikan juga mereka sebut nasakh. Mengkhususkan mereka sebut nasakh. Yang tadinya global kemudian dirincikan itu juga nasakh. Karena mereka menyebutnya dengan nasakatha. Yang dimaksud as-sauri juga sepertinya wallahu alam adalah bukan membatalkan hukum tetapi yahtamil an yakuna muraduhu an wujubal faraid tubayyin bahwa kewajiban-kewajiban tadi dan hukum-hukum had menjelaskan makna la ilaha illallah anna uqubati dunya la tasqut mujarrad syahadatain bahwa balasan-balasan dunia tidak terbatalkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mencuri. Dipotong atau atau tidak dipotong tangannya? Potong. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia berzina. Dan terlihat saksi atau dia mengakui. Dirajam atau tidak dirajam? Kalau dia muhsan, dirajam. Bahkan itu terjadi pada sahabat. Ya Rasulullah, zana itu. Aku berzina. Rasulullah menghindar kok ke arah lain. Orang itu berpindah ke wajah Rasulullah SAW dan berkata, Ya Rasulullah, zanai. Rasulullah memalingkan lagi sampai empat kali. Demi Allah aku berzina, demi Allah aku berzina, demi Allah aku berzina. Sampai Rasulullah SAW tanya, ini orang dalam keadaan sehat? Sehat ya Rasulullah. Akil, yang ini tidak gila, tidak stres. Ya Rasulullah, dia orang yang paling cerdas di kalangan kami. Diterima oleh Nabi. Izin aja. Padahal mengucapkan la ilaha illallah. Artinya, sebagaimana hukum-hukum dunia, hukum-hukum had diberlakukan pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka hukuman-hukuman akhirat tergantung kepada Allah SWT. Kalau Allah kehendaki untuk diadab, diadab. Kalau Allah menghendaki untuk dimaafkan, dimaafkan. Kita kembali pada hadis bitaqah. Ada ucapan Ibnu Qayyim yang sangat bagus sekali. Kata Ibnu bahwa ma'lumun anna likulli muslimin hadhil bitaqah sudah diketahui bersama. Bahwa setiap muslim punya kartu itu. Yang bertuliskan la ilaha illallah. Artinya punya syahadat. Semua muslim punya syahadat. Tetapi kata Ibnu Qayyim, apakah sama bisa mengalahkan 99 lembar catatan dosa? Belum tentu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa semua orang muslim punya catatan la ilaha illallah. Artinya punya syahadat. Tetapi apakah sama bisa mengalahkan 99 lembar dosa yang lem, jauhnya sejauh mata memandang? Tidak mesti. Karena akidah seorang dengan orang lain berbeda-beda. Wal iman yazidu wa yanqus. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ada yang keyakinannya sekian, ada yang berkurang, ada yang berkurang, berkurang, bahkan ada yang ragu. Kalau dia ragu dengan la ilaha illallah, maka nggak ada nilainya dan nggak ada sama sekali beratnya. Bagaimana mungkin akan mengalahkan dosa? Ini barakallahu fikum. Apa yang menyebabkan perbedaan? keyakinan dalam hati. Qala selanjutnya dikatakan wa tasqut bi mujarrad syahadatain. Tidak mesti hukum-hukum haji itu tidak diberlakukan. Tetap diberlakukan kepada orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah la tasqut tidak gugur bimujarrad syahadatain hanya karena dia mengucapkan syahadat. Fakadhalika uqubatul akhirah. Demikian pula balasan-balasan akhirat. Tidak gugur dengan la ilaha illallah. Wa mithlu hadzal bayan wa izalatul iham kana salaf yusammunahu naskhan. Penjelasan seperti ini dan penjelasan atau penghilangan kekaburan para salaf menyebutnya sebagai nasakh. Para salaf menyebutnya sebagai nasakh. Jangan dipahami dengan pemahaman orang belakangan tentang mansuh nasih dan mansuh Walaysa huwa binaskhin fil istilahil masyhur. Itu bukan mansuh dalam istilah yang terkenal di kalangan usuliyin, bukan. Kalau dalam usul fikih itu ada istilah am wal khas. Ini hadis am. Tiba-tiba datang hadis khas, khususnya ini. Ada hadis mutlak ada hadis yang yuqayyid. Hadis muqayyad. Yang tadinya mutlak tanpa ada syarat, muqayyad dengan syarat-syarat. Ada itu istilah usul Dan ada bab sendiri, nasakh mansuh. Nah, mereka para salaf menyebut yang am kemudian dikhoskan dengan hadis lain atau yang mutlak kemudian dikait dengan hadis lain. Yang mubham atau yang mujmal kemudian yufassar dengan hadis lain itu semua dijuluki nasakh oleh orang-orang mutaqaddimin, para ulama yang terdahulu. <clears throat> Sehingga ini maksud oleh Sauri juga sepertinya wallahu alam bukan terbatalkan hukumnya, tetapi dijelaskan. Yang tadinya global dirincikan. Wa qala ta'ifatun hadhihi an-nususul mutlaqah ja'at muqayyadah. Sekelompok ulama lain berkata bahwa dalil-dalil yang mutlak tadi, mutlak itu tidak ada syarat, Ja'at muqayyadah. Tiba-tiba datang syarat-syaratnya. Itu muqayyad namanya. Biayaku yakuluha bisidqin wa ikhlasin. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu mutawatir, tidak diragukan. Jadi jangan dibantah ketika orang-orang awam berkata, bukankah la ilaha illallah kunci surga? Iya. Bukankah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga? Naam. Tapi ada syaratnya. Jangan dibantah hadisnya. Hadisnya mutawatir memang. Tetapi kita katakan na'am wa fi ba'dihha quyud. Fi ba'dihha, yang di beberapa hadisnya ada quyud. Seperti man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi. Siapa mengucapkan la ilaha dengan jujur dari hati. Ada lagi man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Siapa mengucapkan la ilaha dengan ikhlas. Ada lagi yang menyatakan man qala la ilaha illallah wa la yusyrik bihi syai'a. Siapa mengucapkan la ilallah dengan tidak syirik? Ila akhirnya. Maka itu semua disebut quyud. Ikatan-ikatan yang ada dalam hadis tadi. Bisidqin wa ikhlasin dengan kejujuran, dengan keikhlasan. Wa ikhlasuha wa sidquha yamna al-israr ma'aha. Keikhlasan tadi, kejujuran tadi, kesungguh-sungguhan dari hati tadi niscaya gak akan menjadikan orang tadi terus-menerus dalam dosa. Kalau punya keyakinan dalam hati, kalau ikhlas dalam hati, mungkin dia berdosa. Manusia gak mungkin lepas dari dosa, tapi gak akan terus-menerus. Hatinya akan berkata saya salah, karena punya iman. Maka dia akan berhenti suatu saat. Bahkan yang paling baik adalah yang segera. Yang kalau dia terjatuh dalam dosa, segera bertobat. Maka itulah seorang mukmin walaupun dosanya kazabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, akan kalah dengan akidahnya. Tetapi tidak ada israr. Israr adalah terus menerus dalam dosa. Israr itu satu dosa di atas dosa. Orang berbuat dosa, kemudian bertaubat. Atau orang berbuat dosa, kemudian berhenti. Yang ini orang berbuat dosa terus menerus. Dosanya sama. Maka yang satu ini mengerjakan satu dosa. Tetapi yang ini mengerjakan dua dosa. Satu dosa perbuatan itu. Yang kedua, meremehkan terhadap dosa. Karena dia terus-menerus dengan tenang, dengan tidak ada rasa takut sama sekali. Sehingga dosa besar yang paling besar itu tiga. <clears throat> Syirku billah, kesyirikan. Al-amnu min makrillah, tidak takut dengan azab Allah dan kemudian yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah SWT. Tiga ini dosa besar paling besar. Yang pertama syirik sudah pernah dibahas dan sering dibahas. Yang kedua, merasa aman dari adab Allah. Merasa aman dari adab Allah inilah yang mengiringi orang tadi. Yang israr, yang terus menerus dosa. Kalau dia berbuat sekali, berhenti sekali, taubat sekali, dia takut. Orang itu masih mukmin, masih punya iman. Masih dalam keadaan dosanya dosa biasa. Tetapi ketika dia israr terus menerus, maka saat itu ditambah dia dengan dosanya dosa berikut yang lebih besar yaitu al-amnu min makrillah merasa aman dari azab Allah tidak takut dari azab Allah SWT Ikhwani fi din, a'azakumullah. Oleh karena itulah beberapa ulama menyebutkan tentang masalah hijab, siapa yang tidak memakai hijab dari para wanita, itu dosanya dosa yang besar sekali. Mengapa? Karena dia mengerjakannya terus-menerus. Berbeda dengan seorang yang males mau pakai hijab karena cuma mau ngambil jemuran aja. Tengok kanan, tengok kiri, dia lari, ambil, ternyata adalah laki-laki. Ah, terjadilah apa yang terjadi. Dia dosa. Tapi bukan orang yang musir. Dia pengennya tidak berbuat. Atau bahkan dalam keadaan dia pengen sesuatu sesekali dalam keadaan ini dosa. Tetapi kalau yang memang dari awal sampai akhir tidak pernah iya. pakai, orang ini berarti tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Al-amn min makrillah. Begitulah perbedaannya. Maka ingat ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. <clears throat> La saghirata لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار nggak ada dosa kecil kau dikerjakannya terus menerus maal israr dan nggak ada dosa besar kalau diiringi istighfar nggak ada dosa besar kalau diiringi istighfar semuanya jadi kecil sebaliknya dosa kecil nggak ada kalau diiringi israr sebab israrnya dosa besar merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala wa ikhlasuha wa sidquha yamna'u al-israr ma'aha 'ala al-ma'siyah atau 'ala ma'siyatin. Keikhlasan seseorang dengan la ilaha illallah, keyakinan seseorang dengan la ilaha illallah akan menghalangi dia berbuat israr. Kalaupun dia berbuat dosa, tidak israr. Tidak israr karena ada rasa takut dalam hati. Ada iman dalam hati. Wajah Amin marasilil Hasan anin Nabi. Dan telah datang dalam hadis-hadis mursalnya Al Hasan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan masuk surga. Qila dikatakan, "Wa ma ikhlasuha?" Apa ikhlasnya? Qala an tahjuzaka amma harramallah. Keikhlasannya adalah jika dia menghalangimu dari apa yang Allah haramkan. Kalau la ilaha yang ada dalam hati menghalangi kamu untuk berbuat dosa, itulah keikhlasan. Berarti la ilaha lalunya ikhlas, bukan cuma di mulut, tapi ada di hati. Wa ruwiya dzalika musnadan min wujuhin akhar dha'ifah. Diriwayatkan pula secara bersambung sanadnya karena tadi mursal. Ada yang bersambung tapi jalan-jalannya dhaif. Yang paling sahih justru yang mursal. Mursal juga sejenis dhaif kalau dikatakan marfu kepada Nabi SAW tidak nyampe kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ولعل الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذا فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله fa inna tahaqquqal qalbi bima'na la ilaha illallah wa sidqihi fiha wa ikhlasihi biha yaqtadi an yurassikha fihi ta'alluhu Allah wahdah. Sepertinya Al-Hasan mengisyaratkan dengan ucapannya seperti yang kita kisahkan tadi. Ini sama mengarah ke sana. Fa inna tahaqquqal qalb karena eh, eh. kalau hati mewujudkan makna la ilaha illallah, benar-benar membuktikan makna la ilaha illallah dengan yakin di hatinya, kejujurannya padanya, keikhlasannya padanya, hmm. maka akan memberikan konsekuensi. Yaqtadi berkonsekuensi an yurassiha fihi ta'alluhullah ta'alluhuhu wahda. Akan memberikan konsekuensi pengilahan kepada Allah sendirinya. Yang diagungkan hanya Allah ijlalan wa haibatan yang ditakuti hanya Allah wa makhafat wa mahabbatan wa makhafatan wa mahabbatan takutnya kepada Allah cintanya hanya pada Allah harapannya hanya kepada Allah pengagungannya hanya kepada Allah wa tawakkulan bertawakalnya hanya kepada Allah orang yang bermaksiat biasanya karena kesukaan pada syahwatnya ini saya suka Allah katakan haram. Dia tahu itu haram. Berarti dalam hati dia membandingkan. Allah mengharamkan. Tapi saya suka. Mana yang lebih kuat? Kalau, ini isyarat dari Al-Hasan Al-Basri. Kalau dia memiliki la ilaha dalam hatinya, dia akan lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesukaannya kepada sesuatu tadi dia kalahkan. Tiga. Allah melarangku. Khana bin Allah seorang fobalah ketika tadinya ingin membunuh Nabi SAW. Dia membawa batu yang besar. Yang hampir-hampir nggak kuat mengangkatnya. Mendatangi Rasulullah SAW yang sedang sujud. Di Kaabah. Akan ditimpakan. Dalam keadaan Rasulullah SAW sudah duduk. Sudah selesai. Kata Nabi itu fobalah. Langsung diletakkan batunya. Iya, Aku foto Allah. Apa yang kau niatkan dalam hatimu? Tidak ya Rasulullah. Aku tidak meniatkan apa-apa. Dia pergi. Ketakutan. Kok bisa tahu? Ya. Dalam keadaan Rasulullah SWT tidak menengok. Ia lari. Dalam keadaan betul-betul perang di hatinya. Dan iman masuk di hatinya. Ini bukan manusia biasa. Ini Rasulullah. Di jalan disapa sama pelacur yang biasa dengannya. Memanggilnya, ya mampirlah sebentar. Dia katakan, la, tidak. Allah dan Rasulnya melarangku. Belum menyatakan la ilaha illallah. Tapi ketika sudah masuk keyakinan bahwa ini langsung tahu kalau ini jelek. Ini barakallahu fikum. Sebagai contoh, kalau yang namanya hati ini memiliki iman, keyakinan, otomatis. Dia akan menganggap baik apa yang Allah dan Rasulnya anggap baik. Dan dia anggap jelek apa yang Allah dan Rasulnya anggap jelek. Dan dia akan mengalahkan hawa nafsunya akan mengalahkan hawa nafsunya. Ini dimaksud di sini. Dikatakan an yurasikh fihi ta'alluhullah wahda. Akan kokoh dalam hatinya pengilahan kepada Allah. Apa pengilahan kepada Allah? Yang dimenuhankan Allah dengan mengagungkan, dengan meninggikan, dengan memuliakan, dengan rasa takut, dengan rasa harap, dengan tawakal bergantung kepadanya, wayam tali abidalik dan hatinya penuh dengan itu. Semakin ikhlas, semakin murni, semakin besar. Semua ini. Pengagungannya semakin besar, Rasa takutnya semakin besar, rasa cintanya semakin besar. Tentunya, kalau semakin besar, gak akan terkalahkan hanya dengan hawa nafsu. Hanya dengan kesukaan hati. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَهُ Apakah engkau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Orang yang dipusatkan oleh Allah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Tidak peduli dengan apa yang Allah katakan, dia lebih memilih hawa nafsu. Adallahu Allah ala ilmin. Orang yang seperti ini Allah sesatkan walaupun punya ilmu. Walaupun punya ilmu. Dia tahu ini halal, dia tahu ini haram. Dia hafal ayatnya, dia hafal hadisnya. Tapi karena hatinya lebih mengagungkan hawa nafsu, maka dia tidak peduli. Aku tidak peduli. Walaupun diharamkan. Na'udzubillahi min wa yantafiya anhu ta'alluhu ma siwahu al makhluqin. Kalau sudah dipenuhi pengesaan Allah dalam hatinya, maka niscaya akan hilang penuhanan terhadap selainnya. Termasuk penuhanan hawa nafsu. Wa mata kana kadzalik lam yabqa fihi mahabbatun wala iradatun wala talabun li ghairi ma yuriduhu Allah. Kalau seperti itu keadaan hatinya, lam yabqa fihi mahabbah maka enggak akan tersisa kecintaan manapun kecuali kecintaan pada Allah dan kecintaan karena Allah kecintaan kepada Allah dan kecintaan pada manusia karena Allah dalam rangka cinta pada Allah wala irada tidak pula ada keinginan wala talabun li ghairi ma Allah dan enggak ada keinginan enggak ada yang dia maukan kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia cari adalah apa yang disukai oleh Allah. Ini kalau hatinya penuh dengan iman. Qala wa yantafi bidzalika al qalbi jamiahu wa nufus. Maka hatinya akan bersih dari segala macam hawa nafsu wa iradatuha dan keinginan-keinginan hawa nafsu wawasawisus syaitan akan hilang pula bisikan-bisikan syaitan faman ahabba syai'an wa ata'ahu wa habba alaihi wa abghadha alaihi fa huwa ilahu kata beliau rahimahullah siapa yang mencintai sesuatu dan kemudian menuruti apapun yang dia inginkan dan kemudian dia mencintai siapa yang dicintainya dan memusuhi siapa yang dimusuhinya fahuwa ilahuhu berarti dia menuhankan orang tersebut atau menuhankan sesuatu tersebut dia mencintai dan menuruti apapun kemauannya dan dia mencintai siapa yang dicintainya dan dia membenci siapa yang dibencinya maka ini berarti menuhankan kalau dia arahkan hanya kepada Allah penuhanan tersebut, maka di hatinya tidak tersisa kesukaan kecuali kepada Allah dan tidak tersisa kesukaan kecuali kesukaan kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, nggak tersisa kebencian kecuali kebencian pada apa yang Allah benci. <coughs> Masya Allah, orang yang seperti ini mukmin sempurna imannya. Wa man ahabba Adapun siapa Man kana la yuhibbu wa la yubghid illa lillah. Maka siapa yang tidak cinta kecuali pada Allah. Tidak membenci kecuali karena Allah. Dan tidak berwala kecuali kepada yang Allah cintai. Tidak memusuhi kepada kecuali kepada Allah yang Allah musuhi. Saya ulangi. Dan tidak memusuhi kecuali kepada orang yang Allah musuhi. Wallahu ilahu haqqa. <coughs> Alhamdulillah. Maka berarti Allah lah Tuhan dia. Berarti dia betul-betul mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba li hawahu. Dan siapa yang mencintai karena hawa nafsu? Membenci karena hawa nafsu. Berwala, berloyal kepada yang disukai hawa nafsu. Memusuhi siapa yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Berarti Tuhannya adalah hawa nafsunya. Kama kala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhada ilahahu hawahu." Berkata Al-Hasan, "Huwa alladhi la yahwa shay'an illa rakibahu." Pernahkah kau lihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Dalam tafsirnya berkata Al-Hasan, yang dimaksud dalam ayat ini adalah alladhi la yahwa shay'an illa rakibahu. Yaitu orang yang tidak menginginkan sesuatu kecuali dia kerjakan. Tidak peduli. Pokoknya apa yang dia suka, dia kerjakan. Apa yang dia mau, dia kerjakan. Itu menuhankan hawa nafsu. Dan itu yang diajarkan oleh mereka. Yang penting happy, kata mereka. Pokoknya, aku mau. Pokoknya puas. Mereka lah yang menuhankan hawa nafsunya. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, Huwa alladhi kullama hawiya syai'an rakibahu. Qatada juga berkata sama menafsirkan ayat ini. Yaitu setiap dia suka sesuatu, dia kerjakan. Pokoknya apa yang dia senangi, dia kerjakan. alladhi kullama hawiya syai'an rakibahu. Hawiya artinya mencukai. Jadi hawian bukan pacaran. Hawian itu artinya apa yang dia sukai dia kerjakan. Wa kullama ishtaha syai'an atahu. Kata ada setiap dia menyukai dengan syahwatnya sesuatu, dia kerjakan. La yahjizuhu an dhalika war'un wa la taqwa. Tidak terhalangi oleh malu, tidak pula terhalangi oleh ketakwaan. Orang yang mukmin punya rasa malu. Tetapi orang ini tidak punya rasa malu. La wara wala taqwa. Tidak terhalangi oleh ketakwaan, tidak pula terhalangi oleh wara, rasa malu. Wa yurwa min hadithi Abi Umamah marfu'an. Diriwayatkan pula dari hadis Umamah secara marfu'. Ma tahta dhilli samai ilahun yu'bad. A'zam 'inda Allah min huwa muttaba'. Atau min hawan muttaba'. Afwan. Saya ulangi. Ma tahta dhilli samai ilahun yu'bad a'zama 'inda Allah min hawan muttaba'. Kata beliau, Abu Umamah secara marfu' tidak ada di bawah kolong langit ini satu Tuhan yang disembah yang lebih besar daripada hawa nafsu. Ada yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah jin, menyembah manusia, menyembah segala macam. Yang paling besar adalah orang yang menyembah hawa nafsu. Tetapi hadisnya di sini disebutkan mawudhu' palsu. Artinya tidak bukan hadis yang sahih. Wa kadzalika man ata'a syaitan wa ma'siyatillah. Demikian pula orang yang mentaati syaitan Pokoknya apa yang dibisikkan oleh syaitan, dia turuti. Semua yang dibisikkan oleh syaitan, dia kerjakan. Tidak takut kepada Allah, tidak peduli dengan ayat dan hadis, tidak peduli dengan nasihat manusia. Ini orang berarti menyembah syaitan. Allah berfirman, Alam ahad ilaikum ya bani Adam, an la ta'budu syaitan, innahu lakum aduun mubin. Bukankah aku telah memberikan janji pada kalian, pesan untuk kalian, wahai anak Adam, yaitu agar kalian jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya dia bagi kalian sebagai musuh yang sangat jelas, yang sangat nyata. Musuh dari pertama kali diciptakannya manusia. Ciptakan Adam, syaitan sudah berkeliling. Dilihat keliling, dia melihat bahwa ini berbeda dengan kami. Dan berbeda dengan jin. Berbeda dengan malaikat. Mulai iri, dengki dia. Begitu ditiupkan ruh, maka dia ganggu Adam Dan dia katakan sebelum ditiupkan ruh ketika berkeliling, Adam dalam keadaan masih dalam bentuk tanah liat. Berkata, In yakun, kalau dia ada di atasku, aku akan membangkang padanya. Kalau ada di bawahku, aku akan injak dia, aku akan perbudak dia. Itu syaitan. Sejak diciptakannya Adam. Setelah ya, Adam ditiupkan ruh. Kemudian ternyata dimuliakan oleh Allah di atas iblis. Maka iblis tidak menurut perintah Allah untuk tunduk pada Adam. Fasajadu malaika illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semuanya menghormati Adam alaihi salam sesuai dengan perintah Allah kecuali iblis membangkang dan termasuk makhluk yang kafir. Itu pertama kali. Yang berikutnya, tidak ridho ketika Allah melaknatnya, ketika Allah menyatakan bahwa inna kaminal marjumin, engkau akan dirajam, artinya akan dilaknat, dan engkau akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya, maka kata iblis, andirni ila yawmi yub'atsun. Beri aku hidup sampai hari dibangkitkan. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Aku akan buktikan bahwa mereka juga sesat seperti aku. Ini sifat syaitan. Kalau dia terjatuh dalam kesalahan, tidak mau sendiri. Orang lain harus ikut. Ini sifat syaitan, iblis. Maka syaitan menggoda Adam sampai kemudian qaddar Allah dan Allah kehendaki dengan takdirnya Adam terbawa memakan buah khuldi dan kemudian turun ke dunia. Dan terus ya, turun-temurun anak Adam digoda oleh syaitan dengan tujuan. Kata syaitan, aku ingin memenuhi neraka jahanam dengan kalian semua. Aku ingin membawa kalian ke neraka jahanam. Maka Allah kenalkan. Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian. Dari awal percintaan manusia, iblis itu musuh. Kenapa sekarang disembah? Bahkan sebagian mereka dengan ikrar. Nah, sebagian mereka tidak dengan ikrar. Tidak dengan ikrar itu artinya perbuatannya perbuatan syaitan. <laughs> Tingkahnya tingkah syaitan. Semua keinginan syaitan dituruti. Tapi apakah kamu menyembah syaitan? Oh enggak. Tidak mengakui. Itu yang terbanyak. Tetapi na'udzubillah ada yang dengan ikrar kami penyembah setan. Terang-terang dan dia eh, dan mereka agama ini agama penyembah setan menunggu datangnya dajjal dan dia bangga dengan julukan mata satu sekte dari sekte-sekte Yahudi ini barakallahu fiikum naudzubillah min dalik beribadah pada syaitan atau menuhankan syaitan padahal yang tidak ikrar saja kalau dia sudah menuruti apapun kemauan syaitan itu sudah cukup dikatakan menyembah syaitan Allah katakan dalam ahad ilaikum ya bani Adam. Alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwum mubin. Wahai anak Adam. Bukankah aku sudah janjikan pada kalian. Sudah pesankan pada kalian. Jangan menyembah syaitan. Syaitan itu musuh kalian. syaitan. Jangan ikuti, jangan turuti langkah-langkah syaitan. Syaitan tidak akan menyeret kalian langsung menjadi penyembahnya tetapi akan diseret sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Maka kata Allah, "La tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan turuti langkah-langkah syaitan. Langkah pertama dituruti akan diseret ke langkah kedua. Langkah kedua dituruti akan diseret ke langkah ketiga. Langkah ketiga dituruti akan diseret ke langkah keempat dan seterusnya dan seterusnya. Dan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kata Muqayyim rahimahullah di dalam Ighathatul Lahafan akan diseret mereka maunya syaitan kepada kekufuran dan kesesatan. Wa id qala al-insan ketika dan ingatlah ketika syaitan berkata pada manusia kufurlah. Tapi kalau nggak bisa, dia akan ajak kepada kesesatan dan kebinahan. Kalau nggak bisa, dia akan ajak kepada dosa-dosa besar. Kalau nggak bisa pula akan mengajak pada dosa-dosa kecil. Kalau nggak bisa dia akan mengajak kepada yang kalah keutamaannya untuk meninggalkan yang lebih utama. syaitan iblis aisa an ya'budahul musallun. Kata Nabi SAW bahwa iblis sudah putus asa untuk mengajak orang yang sholat menyembah dirinya. Putus asa. Walakin fit Tetapi tidak putus asa untuk ngacak-ngacak mereka, memecah belah mereka. Disebutkan dalam riwayat fi jazilatil Arab. Iblis putus asa untuk mengajak orang yang salat untuk menyembah dirinya. Tetapi fitnah pertama dibikin untuk mereka bertikai. Setelah bertikai diajak untuk berlebihan, melampaui batas, kebablasan. Kalau sudah kebablasan, diajak pula untuk berbuat sesuatu yang zalim. Terus semakin besar, semakin besar, semakin besar sampai biasanya tadinya urusan pribadi jadi urusan manhaj. Itu seringkali terjadi. Awalnya masalah pribadi. Tapi ujung-ujungnya masalah takdir takdiran dan sesat dan benar-benar sesat yang ini menyumbang ke kanan ini menyimpang ke kiri na'udzubillah min dzalik dan itu adalah tahapan-tahapan godaan syaitan mengajak kepada yang tidak utama untuk meninggalkan yang utama setelah terbiasa dengan yang tidak utama diajak untuk perkara yang lagun yang membuang-buang waktu tapi kan tidak dosa tidak apa-apa Habis itu jatuh ke dalam yang haram. Ya masih kecil dosanya nggak besar. Setelah itu terbiasa dengan dosa kecil masuk dalam dosa besar. Setelah masuk dalam dosa besar semakin enteng, semakin enteng, semakin enteng beralasan. Orang yang berbuat dosa kemudian beralasan jadi beda Awalnya dosa, dia kerjakan dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa. Tapi kemudian dia beralasan, bukankah dosa saya itu tidak mendolimi orang lain. Perempuan yang saya zinai juga senang. Merasa terhibur dengan saya. Dia suka, saya suka. Apa kedoliman saya? Apa kejahatan saya? Mulai membawakan ajaran baru. Bahwa kalau suka sama suka, tidak apa-apa. Tidak ada kedoliman di sana. Dia juga menikahkan dirinya kepada saya, dan saya terima. Ini sudah beda, Bukan lagi sekarang zina. Zina itu sudah dosa besar yang harus dirajam pelakunya kalau dia muhsan. Tetapi kalau sudah mengatakan dengan alasan tidak apa-apa dengan dalil ayat ini, dengan dalil hadis ini, syarat sana syarat kemarin menjadi boleh, ini bukan lagi dosa besar, tetapi sudah kebidahan dan kesesatan. Yang setelah itu satu langkah lagi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته